لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا صدق الله وصدق رسول الكريم المسلمين muslimin rahimahullah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah kita sudah selesai melaksanakan kewajiban kita untuk salat subuh dan kita laksanakan dengan berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, topik kajian kita pada siang ini adalah min asrari النجاة dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara rahasia kesuksesan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dakwah Rasul artinya kewajiban risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhitung keberhasilannya dalam waktu yang sangat singkat dalam periode kerasulan Mekah hampir 10 tahun dan Madinah hampir 12 tahun lebih Rasulullah telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat gemilang, sangat berhasil. ketika Allah telah memberikan justifikasi terhadap berhasil Rasulullah dengan ayat terakhir yang disampaikan oleh Allah Alhamdulillah syurga rib al-yawma akmaltu lakum dinakum hari ini kata Allah kami sudah sempurnakan agama wa asmantu alaikum ni'mati dan kami sudah sempurnakan padamu nikmatku wa raditu lakumul islam madinah, dan aku kata Allah reda Islam sebagai agama hadirin berbahagia kita ingin melihat satu sisi kesuksesan Rasulullah dalam dakwah ini yang pertama adalah kekuatan prinsip kekuatan prinsip Rasulullah dalam surat Al-Fatah ayat terakhir di surat itu mengatakan Muhammadur Rasulullah ma'ahu 'alal kuffar Muhammad Rasulullah dan orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar keras memegang prinsip keislaman Asyidah bukan berarti kasar Tetapi tegas memegang prinsip keislaman Tapi Ruhama Ubrina Berkasih sayang lembut Dengan sesama Prinsip ini yang Hantarkan Rasulullah pada kekuatan Yang sangat luar biasa Kemudian Prinsip yang lain adalah Ta'rif dunia Tarbis artinya menghindar Keluar Menjauh Dari sifat kemusyrikan Ta'rif Wa a'rif anil musyriki Menghindarkan diri menjauh Dari sifat-sifat kemusyrikan Dari identitas orang lain Yang terambil Menjauh Keluar Ta'rif dengan cepat membedakan antara konsep Islam dengan konsep non-Islam. Duna talbis tidak mencampur adukan. Tidak mencampurkan al-haq dengan al-batil. La talbisul haqqa bil batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ta jangan mencampur adukan al-haq dan yang batin. Sedangkan kamu tahu yang hak dan yang batin itu, tapi disembunyikan. Nah, ini adalah prinsip salah satu prinsip keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip tegas keluar tidak memakai baju orang lain. Hadirin yang berbahagia, kondisi masyarakat kita di tanah air akhir-akhir bulan di akhir bulan Desember dengan dimulai sejak tanggal 25 Desember sampai tanggal 1 kita tidak melihat warna muslim ada di tanah air kita sudah terlihat warna orang lain dalam istilah kaum muslimin menari dengan tabuhan genderang orang lain. Kita lihat di mall-mall, di tempat-tempat rekreasi, di mana-mana. Sangat ramai, sangat antusias. Kita yakin sebagian besar dari mereka itu adalah kaum muslimin yang sedang menari dengan genderang orang lain kita tahu tanggal 25 Desember sampai 1 Januari itulah periode yang sangat berbahaya terhadap prinsip keislaman terutama anak-anak muda dan keluarga sebentar lagi ada Valentine bulan Februari kita akan melihat di sana warna yang bukan warna Islam. ini satu rekayasa agar kaum muslimin mencabut menghilangkan identitas kehidupannya. Kalau ini sudah mulai longgar, maka najat keberhasilan kehidupan seorang muslimin sudah dikhawatirkan untuk tidak sukses. Hadirin yang berbahagia, dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah terkepung dengan kondisi persis seperti kondisi kita. Di saat Rasulullah lemah, para sahabat jumlahnya masih sedikit. Ada tawaran dari kaum kufar Quraisy waktu itu meminta kepada Rasulullah melalui pamannya Abu Talib agar Muhammad dengan sahabat-sahabatnya berdamai saja tidak saling mencaci maki mereka menawarkan sebaiknya berdamai saja kami penduduk terbanyak di Mekah waktu itu kaum musyrik Quraisy menawarkan diri bersedia untuk ikut bersama-sama menyembah Rabbnya Muhammad. Pasti akan ramai. Tetapi satu kali mestinya Muhammad dan sahabatnya ikut juga ke tempat kami menyembah Tuhan kami Lata wal Uzza. Itu tawaran. Di saat Nabi kondisinya masih lemah. Tawaran ini dijawab oleh Rasulullah dengan sangat tegas. La wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari. Hadisnya yang cukup panjang melihatkan prinsip Rasulullah. Kalau sekiranya mereka taruhkan, letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dan aku hancur karenanya karena aku membela kebenaran aku lebih rela hancur daripada aku mengikuti keinginan mereka ini adalah satu prinsip yang sangat brilian prinsip inilah yang memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW tetapi sesudah itu turun ayat yang sangat tegas memerintahkan kepada Rasulullah fasda bima tukma di surat al fajr surat 15 ayat 94 perintah Rasulullah fasda bima tukma hari ini hai Muhammad secara tegas jangan bersembunyi lagi sampaikan Islam itu dengan nyata kalau sebelumnya kita kenal dengan dakwah sirriyah Rasulullah bersembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Arqam tapi keluar perintah sudah itu, walaupun belum banyak betul. Tetapi sudah ada Umar bin Khattab, seorang pemuka Quraisy yang sangat berani pendukung dakwah. Allah perintahkan pasdak bima tumam. Hari ini dakwah lakukan secara jahat di depan umum. Kemudian wa a'rid anil musyriki. Inilah titik fokus yang kita bicarakan wa a'rid anil musyriki menghindar keluar dari kungkungan pengaruh orang musyrik. Tinggalkan mereka. Wa ahrid anil musyrikin. Kalimat ahrid ini adalah perintah untuk membedakan antara al-haq wal batil. Rasulullah sudah memegang prinsip yang keras kemudian datang perintah untuk aktif anil musyriki kalau ingin menang buat pemisah yang sangat jelas jangan abu-abu pemisah antara Islam dan tidak Islam muslim atau non muslim secara keberanian jangan kaum muslimin berkepribadian abu-abu di sana perayaan orang lain ternyata kaum muslimin yang mengambil rahmat mereka tidak tahu hanya mencari hiburan ada di antara kita yang berencana dari jauh libur dengan menggunakan libur mereka, libur Natal, Tahun Baru, libur Valentine, pamannya. Satu libur yang kalau ini tujuannya dilarang secara keras oleh Rasulullah. Usaha untuk itu, mengumpulkan uang untuk itu, itu adalah satu usaha yang haram. Nah, Rasul mengatakan la tashuddurriha illa ila thalathati masajid jangan kamu terlalu berusaha keras untuk melakukan perjalanan rihal atau rehla, kecuali hanya ketiga masjid ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke masjidku ini Rasulullah yaitu Masjid Nabawi kalau usaha rehla ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Masjidil Nabawi kita lakukan dengan menabung sedikit demi sedikit, walaupun 50 ribu per bulan. Tapi itu adalah usaha yang sangat dipujikan. Dibanding kalau kita mengumpulkan uang untuk libur akhir tahun, bukan karena libur itu. Inilah satu hal yang kita lihat secara prinsip kaum muslimin harus jelas menetapkan prinsip kehidupan tentang itu. Jadi hadirin yang berbahagia, kekhawatiran kita ini kekhawatiran talbis al-haq bil batil itu akan melahkan prinsip keimanan karena Allah mengatakan di surat Al-An'am 82 Allah mengatakan Alladzina amanu lam yalbisu imanahum bizulmin Orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah mencampur adukan atau talbis dikatakan katakan tadi iman mereka dengan kezaliman mencampurkan keimanan dengan kezaliman umpamanya kita orang-orang yang rajin melaksanakan salat saum tetapi di tempat kerja kita bukan bertindak sebagai seorang muslim secara pribadi ya itu dikatakan talbis iman bizulmi dalam kehidupan kita dengan Tuhan kita salah tetapi dalam kehidupan kita sesari kita melakukan satu kezaliman kezaliman itu adalah diantaranya syirik kepada Allah atau berbuat maksiat alladzina amanu lam yalbisu imanahum bizulmin orang-orang yang beriman itu tidak mungkin mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Ini adalah satu statement yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kaum muslimin tidak talbis tidak mencampurkan hak dengan yang batil. Warna keislaman harus jelas. Bagi seorang muslim harus melihatkan kepribadian penampilan secara islami secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang yuwaddu tidak terlihat perbedaan yuwaddu nama Allah Orang yang sering berteman atau simpati atau melakukan kehidupan orang-orang yang sering membangkang pada Allah. La tajidu qauman yu'minuna billah Allah mengatakan tidak akan ditemukan seorang yang mengatakan beriman pada Allah. Yuwaduna naman haddallah. Bersama-sama, bekerja sama, berkolaborasi dengan orang yang bukan muslim dalam kehidupan sehari-hari. Itu dikatakan yuwaduna naman haddallah. Kalau sekiranya itu akan melemahkan prinsip keislaman tapi tidak dilarang kalau seorang muslim dengan prinsip yang sangat kuat masuk ke tengah-tengah orang itu, orang non muslim, tapi dia berusaha menarik orang lain dengan secara bijaksana. Sering kita saat dalam hidup kita untuk masuk ke kelompok yang bukan kita, kelompok karena kelompok orang-orang yang suka merokok, suka minum minum keras. Nah, kita coba juga masuk dengan cara itu. Dan nah, itu namanya talbis. Melakukan sesuatu masuk ke dalam kelompok kita ingin menarik mereka yang minuman keras, yang merokok, yang berjudi. Tetapi kita juga ikut masuk dengan tujuan masuk ke dalam kelompok mereka untuk menarik mereka. Dalam hal ini sering terjadi di kalangan kita tukang pancing yang dilarikan ikan. Bukan ikan yang dapat. Cara ini sangat berbahaya. Talbis. Melakukan dakwah dengan cara bermain-main api seperti ini. Itu akan merusak komitmen yang sangat keras. Malah barangkali bisa tukang pancing yang dilarikan kena ikan tarikan ikan-ikan yang ingin ditariknya itu lebih kuat dari prinsip yang mereka punya. Jadi itu salah satu keberhasilan Rasulullah. Setelah perintah Fasdah bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Rasulullah melakukan taktik strategi dakwah yang sangat kuat. Tidak lagi mau berkolaborasi, tidak lagi mengharapkan terlalu banyak berharap kepada kaum musyrik Quraisy. Tadinya Rasulullah masih berharap agar Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan dan lain-lain akan cepat memeluk Islam. Tapi ternyata kata Allah jangan harap lagi. La'allaka bahi'un ala nafsika ala ayyuminu. Barangkali saja kata Allah kamu masih mengharapkan mereka mereka itu akan beriman pada Allah. Tidak mungkin. Sekarang sudah inna kafayna kal mustahzi'i A'rid anil muslimin inna kafayna ka anil mustahzi'in Tinggalkan mereka Cukuplah kami yang menjadi pembela kamu dari orang-orang yang memperolok-olokkan Islam Akhirnya dengan perintah ini Rasulullah melakukan hijrah pindah harus pindah kalau masih berada di Mekah, terkepung dengan kehidupan kemusyrikan. Rasulullah bermanuver sebentar, sebentar 10 tahun ke Madinah, karena di situ Islam subur. Mempersiapkan kekuatan yang benar-benar murni dengan warna Islam. Hanya dalam 10 tahun. Rasulullah kembali ke Mekah menaklukkan kota Mekah, kota terbesar di dunia Arab waktu itu. Kota yang paling ramai dikunjungi Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah dengan tidak setetes pun menumpahkan darah. Cara dakwah Islam kalau berangkali dengan cara orang lain menghadirkan seluruh persenjataan perang dan membombardir Mekah, tapi Rasulullah saja. Rasulullah melakukan manuver-manuver sejak dari awal sejak perang Sanda, perang Badar, perang Uhud, perang Sanda, Sehingga kaum musyrik sudah berkeyakinan bahawa Orang Islam tidak mungkin lagi diperangi dengan senjata Karena Allah yang akan membela Allah yang akan menangkan In tansurullah yang surkum Wa yuthabbit akdaman Rasulullah yakin dengan kekuatan Allah Dengan manuver ini hanya dalam waktu yang sangat singkat Pusat kebudayaan, pusat peribadatan Makkah al-Mukarramah Direbut oleh kaum muslimin dengan cara damai yang dimaksud dengan fatwa Mekah. yang berbahagia, rahasia keberhasilan Rasulullah adalah kekuatan prinsip. Kekuatan Rasulullah memegang prinsip keislaman dengan jelas, tidak abu-abu. Ya atau tidak. Ya terhadap iman, tidak terhadap musyrikan. Muhammadur Rasulullah walladzina manahu asyiddaa'u 'alal kuffar rahimahu bainahum Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya asyidda melakukan tegas memegang prinsip tetapi lembut dalam menyampaikan dakwah lembut sesama muslim pemaaf dari itu hadirin yang berbahagia kalau masih kondisi yang ada di tanah air kita persis seperti kondisi yang ada masyarakat kita tidak bisa membedakan ini perayaan Islam atau tidak ini islami atau tidak? Ini pakaian Islam apa tidak? Ini pergaulan Islam apa tidak? Kalau masih belum bisa membedakan ini, susah kaum muslimin akan memenangkan perjuangan. Artinya menyampaikan dakwah Islamiah, satu dakwah yang menghantarkan umat manusia ini kepada kebahagiaan, kemajuan dan modernisasi. Dari itu hadirin yang berbahagia, boleh kita melihat tengah-tengah masyarakat kita kelonggar longgarnya kehidupan Islami itu adalah kewajiban kita masing-masing bagi kita yang mendengar hari ini sampaikan kepada keluarga ku angfusaku mulai prinsip itu dari diri kita dulu untuk memegang prinsip Islam secara jelas wa ahlikum kemudian selamatkan keluarga kita ku angfusakum wa ahlikum nar selamatkan diri dan keluarga dalam kehidupan. Menyelamatkan ini adalah menyelamatkan diri dari ancaman kemarahan Allah, ancaman api neraka. Jangan lagi bermain api dengan masalah keimanan, masalah akhlak. Kaum muslimin harus berprinsip secara tegas dan keras seperti prinsip Rasulullah dan para sahabat. Karena dengan itulah keberhasilan Islam di zaman Rasulullah kita nikmati sampai sekarang adalah komitmen prinsip yang sangat keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin berbahagia itulah untuk kita pada siang ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk hati kita, darah kita, seluruh fisik kita dan hati kita untuk kuat memegang prinsip keselamatan karena dengan hanya dengan itu kita akan memenangkan Islam dalam diri kita dengan itu Allah akan reda dengan kita akan memberi jazak yang maha luar biasa dengan jannah tetapi dalam kehidupan berdunia inilah syarat keberhasilan kaum muslimin tegas dalam prinsip wa amrid anil musyrikin hindarkan diri dari seluruh pengaruh-pengaruh musyrikan hadan Allah barakum biyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh